Nah, saya kira nggak nol. Singkat cerita terus Nabi solusi ini. Hilal tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok berdustakan mata saya itu bi. Bi hilal? Nah. Hilal itu ya salah. Salahnya ini kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina itu nggak fair juga. Nabi nggak bisa dong sebagai hakim harus nunggu saksi empat. Tapi hilal kan saja di solusi. Nak dek roh tenan bujuni zino, solusinya akan gampang karek megah. Kalau pun melok-melok Nabi memastikan nak bujuni nopo, zino. Artinya Hilal kan menarik-narik Nabi. Toh dia punya solusi internal yaitu dengan men. Wes, Hilal sadar ketika didawi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawe ya halus ya. Ini kan nyerita no, ben gampang lah. Akhirnya Hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat itu gampang. Masalahnya kula niku kurang kepengin anak ikut darani anakku wong kula ora ngeloni bojoku sekian bulan. <laughs> Jadi itu Nabi ku ya unik. Nabi ku bar hilal mire ngendikan ngene sahabat-sahabat. Nabi ku ya unik. Ya rilek. Cung. jaya delok. Nak bentuk bokong pertama disebut bokong. Ingka nawasi al dan aliyah bokong. Nak anak ibu bokongnya gede, ahmasa sapon sing wenti sing ini pokoknya nyebut menyebut sekian kriteria ada tiga kriteria berarti ya bener anak sing demeni tapi nak anak ingin ini berarti anak hilang. Singkat cerita, anak lahir itu persis rai ini nih orang koyok rai ini. Tapi ukurannya mbok Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong bentuk sakon-sakon yo wentes yo. Wal pokoknya wasi al alyaten ahmasa sakon adlajal ainen ada ketiga mbek meripat. Mbok Nabi nyebut pokoknya bokong betis meripat. Singkat cerita anak lahir itu persis koyo demenan <laughs> ya sekolah angel temen. Kok enak bahasa awam. Murah nabi wae ura-uran ah, rapopo. Wajib bener kan nabi. Cuma itu ini cerita bil mana Kesimpulan. Terus nabi dia solusi. Ya yes, ngene Cung. Entah ini keputusannya pangeran entah ini. Tinta ini terus turunlah surat surat andur ya Sing ayat li'an Surat andur walladzina yarmuna aswajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus Hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. fa syahadatu ahadim arba'u syahadatim illa. innahu laminas sadiqin satu Akhirnya jawabin nabinya, yo ngene lal hilal ini pangeran sebagai keputusan, nak kue megat yo ya megat, orang iku serap penting saiki ini ae. Nak kira setuju anak iku dinisbatno ning kue, bojo celuk neng masjid. Karena dulu gak ada nopo kantor pengadilan. Dhisik kabeh neng masjid. Wong ditakzir yo neng masjid, wong dikisos yo ning masjid, pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid kaya Abu Hurairah barang ini pokoknya masjid itu multi riyen napa? Mulane darane masjid jame, multifungsi di sik ada jame iku nggo ngumpul loh, jadi nggo apa ae yo masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat di masjid. Nak metu tamu yo ning masjid karena tamu enggak boleh rawon ning dalem Nabi kecuali ditimbali. Kalau nuku yang ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe doi tadi itu sebetulnya insaf kan sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. kesaksian sumpah kelima cara saya ini siap tabrak truk. Kan sumpah ping lima, papat bersaksi nadine ini benar Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawohi alehi ingkana minal gadibin. Pokoknya si cara saya ini siap sabar berdek atau siap di tabrak truk. Mbok ora disabrak sedan, ngomong istilah tabrak truk. Kira loro jarene. Nah. Rungokno ge. Bon, lah sing wedok iku ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal PD begitu sing wedok mek insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ini, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina, maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan, wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata ana ghadabu alaihi kan satrusin. Nah. Terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi. Sing wedok yang ngadeg. Wawohi sampai empat kali ya. wawohi, wawohi, wawohi, wawohi. Apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah Ingka namina sodikin jika dia benar. Ini kan babak, podo-podo wani nantang adat. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah, lalu sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes, furriko binahuma, kemudian orang ini dipisahkan secara selama lamanya, nggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah lihat Paham ya? Selama itu sama-sama gak berani kita nganggo hukum sing aman indah wa usah sultan al walad lil firas pokoke anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Dalah foto neliti wong kok nganggur temen. Oh, secara medis gak mungkin sing lanang wis sekian tahun wis macam-macam gak mungkin. Iso munggah kok ngono-ngono parang ngono opo? Ngomong ngono parang. Lah opo mikir ngono barang Suudon kok hobi. Wis muni ra roh ya yo ya, aman kowe ketemu pengiran mesti ditakoki. Jek kasus investigasi wingi kowe roh detail ta ora yo ya ora ngarah lo takokan ngono. Ora dadi takokane pengiran opo? Pikir. Mane kula suwun nggih syariat tuh kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Lha iku disebut lasta alaihim bimusaid. Banyak sesuatu yang bahkan nabi pun gak diberi otoritas. Eh, Emang balik wow. Jadi dalam banyak hal, Nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal gak dikasih otoritas. Yo ya, mau dikasih hukum pokok sing no tatanan umat ini baik. Ya gue mau, misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong nah istrinya, iya. betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan. Kuaco enggak? Nah, makanya pentingnya ada saksi empat. Atau cukup malam mikir, tapi nak boleh saksi papat sedeng barbar lah, si penting. <laughs> Iya, yang penting apa apa. Ya ono sing cangkem elek takon niku nggih nate basul. Nak di video Gus ono saksi rekaman. Cek seneng ya kowe roh gambar ngono aku pripun. Kak ngono ora ngacen. Cek seneng ya gue roh gambar ngono. Wong dulu gambar gue itu solar aku yang saya nyekseni gambar gue wong fasek, Wong fasik ku seksine ora ditom. Oh, wis paham ngono. Lah iya ana wong nyuting ngono sitok. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasek, sing ngeser yo fasek. sing nopo, Wah men didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Ben kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayo, ayo. Pupune putih atau ora putih? Fasek kowe kok. Delok ngono kok nganti. Jelimet. Lereni masjid kandhane oleh khutbah wong iku wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah. Wong sering gue gambar ngono iku fasek to. Wong fasek ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu nopo? Ya ilmu perfotoan niku wau juga fasek lah wong kok pegawene nginceng wong ngono iku fasik to. Selain nganggur. saya seluruh nganggur. Fasik. Mesti bojone elek, bojone ayu sibuk kelon dhewe lah opo ngincem wong. nanti kemungkinan itu, Oke. Maku yo mantel hukum hukum hukum sing ra jelas gak dilawan terus. Ya, paham ya terus. Ben sampean tahu ngaji fikih ya, dadi ben tahu ngaji fikih. Dadi Fakir itu babu ya. al walad lil firas walil akhir al hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah nopo li'ah. Iya. Itu surat li'ah yang disebut yang surat An-Nur, surat nopo? Kalau terus nopo lil wahidi kelan pengucap wong siji masalan kelan umpamane li jadi maring bojone wahid. Anti ali ya kadhuri anti utai sira ali yang mata ingsun iku kadori umi kaya gegere ibu ingsun hati kum eng dadi ibu-ibu sira kabeh eh, kal ummahati tegese kaya ibu fi tahrimia ing dalam harame zaujah bidzalika kelawan mengkono-mengkono dihar mergo liati dzalika krana kaitunge mengkono-mengkono dihar fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah diitung tolakon ing tolak wa inama tajibu yang mesti wajib bi kelawan ikilah zihar apa al kafaratu kafaroh bisartihi apa bisartin ana hae ini bisartihi kelan syaratnya wujubil kafaroh kama den perkara di kang den sebut apa ma fi suratil mujadalati atau mujadilati nak umumnya kaya mereka macam mujadal apa mujadilah umumnya umum ndak mboten surat mujadalah atau mujadilah mujadalah ya fi suratil mujadalati yang dalam surat mujadalah nggih sakjane ini sakjane normale iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya melok-melok sing umum ae. Ben melok ah taruh ahli jannah. Album.